apakah meng, mengubur ari-ari apakah harus menunggu besar bari kering atau langsung dibur kubur aja kapan katanya hari-hari mau apa mau digoreng ini keyakinan ini hari kubur di mana saja Gak usah dikasih lampu hari-hari dikubur kasih lampu ya bolehlah dikasih lampu biar orang nggak nggak keceblos gitu ya hari-hari adalah sudah sesuatu yang kita kubur di sana. nggak usah dikasih tulisan macam-macam, tulisan Arab masuk ke dalam nggak tahu ijazah dari mana itu. Biar anaknya pinter kan. Anak pinter didik yang baik nanti sudah. Arya dia adalah yang menemani bayi. Cuman bahasa kita ini dengan bahasa batur bayi. Kalau sudah batur tuh temen harus di Sudah dikubur saja di mana saja. nggak tahu hari-hari anak saya dari mana itu sudah. Hari-hari kubur sudah Ada. Tidak usah dimandiin hari-hari ini. Wah ini dimandiin, bersihin, bersih. Nanti biar anaknya ganteng lah. Tetap saja begitu. Hari-hari, hari-hari. Batur bayi, batur bayi. Batur bayi yang sesuai ibunya itu nanti. Harus mandi ibunya. Jadi ajar kapan saya dikubur secepatnya. Kalau tidak jadi bangkai busuk, tidak baik. Dikubur, selesai. Ditanam. Ya itu adalah hari-hari. kadang-kadang yang keyakinan orang harus ditaruh di mana dan sebagainya ya. tidak sampai syirik akan bukan sebuah kebaikan ada apa dengan itu semuanya katanya begini begini begini ada kubur di tempat yang layak untuk mengubur seperti mengubur apapun ayam mati kubur biar bangkainya tidak kemana-mana tidak menjadi penyakit itu saja insya Allah ada riwayat yang Bu mohon penjelasan. La salat di jar masjid illa fil masjid. Hadis Nabi saw tidak ada salat bagi seorang laki-laki yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini adalah hadis Nabi dan itu benar itulah yang diambil oleh Imam Ahmad ibn Hambal bahwasanya menurut madhab Imam Ahmad ibn Hambal salat berjamaah adalah wajib akan tapi jumhur ulama mengatakan sunnah yang dikukuhkan kecuali dalam madhab Imam Syafi'i menurut Imam Nawawi adalah sun apa fardu kifayah Madhab Syafi'i yang kedua adalah sunnah mu'akadah. sunnah yang dikukuhkan. Maka dari itu diupayakan untuk kita tidak sholat kecuali di dengan berjamaah. Menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hambal, sholat berjamaah hukumnya adalah wajib sebisa mungkin. Sholat berjamaah adalah wajib. Menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hambal dan Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada madhab ini. Tapi ingat, jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahasanya sholat berjamaah adalah sunnah yang sangat dikukuhkan sebagian mengatakan fardu kifayah pahalanya sangat besar maka jangan sampai kita tidak rindu untuk melakukan sholat berjamaah tapi sunnah tetap sunnah tidak menjadi wajib sunnah tetap sunnah hanya sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah kerinduan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu Masalah bersalam dengan orang di luar Islam sudah kita bahas. Kita boleh bersalam dengan orang di luar Islam dengan salam yang khusus. Ya. Kalau ada orang salam kepada kita sudah kita bahas di sini bagaimana kalau ada orang Islam orang di luar Islam salam kepada kita, assalamualaikum. Nabi mengajarkan bahwa awalikum salam. Kecuali mereka sama alikum mendoakan kita, racun bagimu, waalaikum, kau juga dapat racun. Tapi kalau mengucapkan assalamualaikum, Sebagian ulama mengatakan, jawabkan waalaikumsalam, tidak ada masalah, karena Allah memberikan kesalaman. Kemudian ditambahkan, tambahi diniatkan untuk waalaikumul hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu salam kita kepada orang-orang yang yang hidup berdampingan dengan kita, yang mereka adalah bukan orang orang Islam. Kita doakan hidayah. Jangan sampai kita ada orang kafir salam kepada kita sok bener. Tidak benar. Kita balas akan tapi dengan tambah wal hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut ah, nama-nama anak-anak setan sudah kita dapat insyaallah ada macam-macam ini apa ini cerita ini benar ada nama-nama anak setan dalam surat al-fatihah alhamdulillah tulil tidak pernah mendengar saya itu an'amta alaihim ta'alaina ada orang salah baca tidak usah diartikan macam-macam kalau ada orang alhamdulillah kalau tulil yang ada artinya kalau orang belajar alhamdulillah yang kepotong-potong ada orang belajar dan tidak semua omongan orang bisa ditafsiri dengan salah sebab ada orang mengucapkan bacaan Al-Quran salah karena tidak bisa maknanya berubah, tapi karena dia tidak bisa ya tidak dosa Ustaz Tajwid jangan merepotkan orang-orang awam Hei Ustaz Tajwid, jangan kau seksa orang awam harus membaca Quran seperti bacaanmu. Ada pada zaman Nabi ada orang membaca Al-Quran, ya tatak. Jadi kalau membaca Quran itu belepotan. Ada seorang ngadu, ya Rasulullah saya kalau membaca Al-Quran itu ya tatak, ya tatak, tak itu belepotan. Nabi menjawab, yang membaca Al-Quran, Al-Mahir, Bil-Quran, orang yang pandai baca Al-Quran, Al-Kirabil Bararati. Bersama para malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang membaca Al-Qur'annya belepotan, syakun alaih susah baca Al-Quran sin jadi sot wa'innya pokoknya namanya orang belum bisa baca Al-Quran yang masih awam belepotan repot maka ketahuilah Nabi berikan memberikan kabar gembira orang tersebut mendapatkan dua pahala yang pertama pahala membaca Al-Quran utuh yang kedua pahala capeknya maka ibu-ibu sepuh yang belajar Al-Quran ikra setelah pensiun tidak apa-apa, Alhamdulillah. Ini banyak udah pensiun, berbondong-bondong belajar Al-Quran. Syukur, Alhamdulillah. Masih mau belajar Al-Quran, biarpun setelah pensiun lumayan. Biasanya kan lidahnya sudah kaku. Enggak benar-benar, enggak apa-apa ibu baca setiap hari. Tapi jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid. Yang bacanya enggak benar. Eh, ya, ya, salah. Alah, no, Ustaz Tajwid. Lalu orang tua mau belajar benar susah. Ya? Cuman yang haram adalah bagi orang yang, yang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Akan tapi ternyata dia main-main bacaannya hukumnya haram main-main kalau kalamullah haram kalau dia sengaja dengan itu lalu meredahkan Al-Quran kafir keluar dari iman syirik murtad tapi kalau main-main dosa makanya Al-Quran bukan untuk main-main jadi ibu jangan khawatir kalau baca Al-Quran semampu ibu biarpun matnya kurang sudahlah nggak usah mat jais bat wajib, wajib karena memang belum bisa kadang-kadang nginget saja masih lumayan itu faham huruf roh selama ini roh dipikir lam eh, masih bisa lumayan Alhamdulillah Jangan dipaksa-paksa wahai Ustadz Tajwid. Anda Tajwid mengajari, tapi Anda jangan nyalah-nyalahin terus. Mengajari mereka sampai benar bacaannya, tapi kalau semua orang disalahkan, walam yujawidil Qur'an asimu. Eh, bukan hadis itu ya. Barang siapa yang tidak pakai tajwid dosa. Ente yang dosa nggak pakai tajwid, tapi orang awam tidak do. Dosa orang awam tidak dosa, mampunya seperti itu. Eh, ini jangan berlebihan ya. orang awam dengan bacaan bacaan yang berat seperti bacaanmu. Anda sebagai ustadz tajwid kalau bacaan nggak benar dosa. Tapi orang awam yang baru belajar tidak. Tapi ibu tetap belajar. Jangan menyerah dengan ketidakmampuan, jangan menyerah dengan belepotan tersebut. Terus belajar dan belajar ya. Cuman kalau sudah ketemu satu agak pelan-pelan dikit ya. Pelan-pelan. Ustaz Tajwid lagi keras lagi gitu. Ah, kok Ustaz Tajwid dimarahi ini. Sebab ada seorang tua ngadu saya takut saya dimarahi terus. Oh enggak, salah ibu baca terus. Gara-gara dimarahi enggak mau baca Al-Qur'an. Al-Qur'an jauh dari Al-Qur'an. Bagaimana membaca membatin dapat pahala. Jadi membaca Al-Quran itu adalah yang beribadah macam-macam. Hati yang pertama, khusyuk membaca Al-Quran. Lidah, mata. Makanya orang hafal Al-Quran sekalipun tetap disunahkan kalau membaca Al-Quran dengan mengambil mushaf. Agar matanya ikut beribadah. Jadi kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim, alamin. Lidah saya dapat pahala. Telinga saya dapat pahala. Hati yang ingat dapat pahala. Tapi mata saya tidak dapat pahala. Wallahu a'lam bissawab.